Ya, kenapa dinamakan Jum'ah? Pertama kita katakan Bahwasanya lafad Jum'ah boleh dibaca dengan empat bacaan. Boleh dibaca dengan empat bacaan. Ini boleh dengan Jum'ah. Sebagaimana sering kita menyebutkan dengan lafad Jum'ah. Ya, bifathil jim wa sukunil mim. Bifathil jim wa sukunil mim. Jum'ah. Tapi juga boleh dengan taslis al-mim. Boleh juga dengan taslis al-mim. al mim. Berarti maksudnya daripada al mim artinya apa? al mim artinya apa? Bitaslisil jim, al mim, al ba. Taslis salasa yusalisu taslis boleh dibaca dengan tiga harokat itu maksudnya ya harus menget, uh, kalian tahu ibarah yang sering kali ada di kitab-kitab sering kali disebutkan bitasli silba bitasli silkaf kalau ada ibarah seperti itu bitasli silkaf berarti kafnya boleh dibaca dengan tiga harokat ya bitasli jim maka di sini Jum'ah mimnya boleh bitaslis. Boleh dibaca dengan tiga harokat. Ya berarti boleh dibaca dengan jumah, Berarti boleh juga dengan Juma'ah. Boleh juga dengan Jumi'ah. Ya boleh semuanya. Dari segi bahasa, yaitu tidak disalahkan kalau katakan Jumaah, eh salah. Bukan Jumaah, tapi Jumaah salah. Kita katakan semuanya benar. Dari bahasa segi bahasa semuanya benar. Jumaah, Jumuah, Jumaah, Jumiah. Berarti ada berapa bacaan? Ada empat. Karena yang pertama tadi dengan sukun. jumaah Kemudian baru lisil jim dengan tiga harokat mimnya mim bitaslisil mim mimnya dengan tiga harokat jumuah jumaah jumiah dan yang afsah yang paling fasih yang paling fasih bukan berarti yang lain tidak fasih bukan yang lain berarti tidak benar tapi yang paling banyak dipakai dan paling banyak disebutkan oleh ulama dengan dhammah ya dengan apa berarti hari apa Jumu'ah Ya أيها amanu آمنوا إذا نودي min yaumil jumuah di ayat itu Jumu'ah Jumu'ah bukan Jum'ah Jumu'ah Fas'au ila zikrillah ya. dan hari Jumat itu nama yang ada pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebelum Rasul mereka orang-orang jahiliyah mengatakannya dengan Yom Aruba. Dengan apa? Yom Aruba. Dan hari Jumat dikatakan dengan hari Jumat kenapa? Ini alasannya dikatakan lijtima innaslaha. Karena di hari itu mereka manusia berkumpul. Untuk apa? Mereka berkumpul untuk sholat Jumat. Kadang-kadang kita tidak ketemu sama tetangga sendiri kecuali di waktu sholat Jumat. Padahal tetangga dekat. Tidak ketemu dengan orang lain kecuali Jumat. Di hari Jumat mereka semuanya keluar. Dan mereka semuanya sholat di satu tempat di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kita saling bertemu satu dengan lain. Ya, mereka berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka di hari Jumat itu dinamakan dengan Jum'ah. Jadi jamak berkumpul berkumpul. Aulitimai Adam wa atau dikatakan hari Jumat alasannya karena Nabi Adam dan juga Siti Hawa bertemu bertemu kembali di hari Jumat. Ya kita tahu setelah apa yang terjadi ketika di situ Nabi Adam menelan wa khuldi kemudian Allah Subhanahu wa taala marah dan memberi hukuman kepada Nabi Adam begitu juga dengan Siti Hawa untuk keluar daripada surga Allah Subhanahu maka diturunkan dari surga Allah dan ditaruh di muka bumi ini alam yang kita lihat sekarang ini dan Nabi Adam dengan Siti Hawa ditaruh di muka bumi yang tidak ada manusia satupun waktu itu. Karena itu manusia per pertama, laki-laki pertama, perempuan pertama. Makanya dikatakan perempuan Siti kaum ha kaum Adam. Kenapa? Laki-laki pertama adalah Nabi Adam, perempuan pertama adalah Siti Loh kok malaikat kan ada sebelum Nabi Adam. Malaikat tidak perempuan, tapi malaikat malaikat tidak perempuan juga tidak lagi. Ya, jadi pertama kali ketika itu Nabi Adam dan Siti Hawa Allah Subhanahu wa taala memberi hukuman dan diturunkan ke muka bumi ini, di situ mereka berdua diturunkan dalam keadaan berpisah. Yang satu Nabi Adam di Hind, di India. Dan Siti Hawa di Jeddah. Jadi sangat ya jauh. Ketemu di Arah dinamakan Arah tempat bertemu. Tempat bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Makanya di Arafah di situ ada Jabal Rahmah yang mereka meyakini disitulah tempat Nabi Adam dengan Siti Hawa. Maka mereka berlomba-lomba berebutan untuk mencari tempat di Gunung Arafah atau tepatnya di Jabal Rahmah karena mereka beranggapan kalau mereka naik ke sana doanya terkabul khususnya doa berkaitan dengan jodoh karena disitulah mereka Nabi Adam bertemu dengan Siti itu keyakinan mereka tapi sebenarnya tidak ada afdaliyah mau di Jabal Rahmah mau di bawahnya semuanya sah yang muktamad sama tapi kalau di waktu Arafah mereka berebutan itu untuk mendapat tempat di Jabal Rahma. Disitulah mereka Nabi Adam dan Siti Hawa pertama kali bertemu setelah sekian sekian tahun. Nah, di waktu bertemu di hari apa? Di hari Jum. Dikatakan hari tersebut hari Jum. i Adam wa Hawa fihi. anna Allah Ta'ala jama'a khalqa Adam fihi atau karena Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan tubuh daripada Nabi Adam dan disempurnakannya ketika diciptakannya dan sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat di hari Jumat. Nah, sebutkan sini wa yusamma fil jahiliyah yauma aruba dan di zaman jahiliyah mereka tidak menyebutkannya dengan hari Jumat tapi mereka menyebutkan dengan yaum aruba hari Aru. kemudian yang kedua al farku bainal ijza wa sihhah anal ijza isqat al khawa jadi kadang-kadang dalam ibarah kitab itu disebutkan dengan kata ajzaat as-shalah dalam ibarah yang lain kadang-kadang dikatakan sahat as-salah. Ajza'at as-salah, ajza'ah yujzi'u ijza'an, saha yasihu sehatan. Apa bedanya ajza'at dengan sahat as-salah? Ini disebutkan. Kalau kalian nanti mendapatkan ibarah ini, jadi kalian bisa memahami, oh berarti ini maksudnya ajzaat sholah, oh begini. Oh ini maksudnya sohati sholah, maksudnya begini. Jadi bedanya apa? Beda. Annal ijza yastalzim isqat al-khada. Izza kalau dikatakan izza dengan memakai lafaz izza berarti menunjukkan bahasanya tidak lagi wajib qada, menggugurkan kewajiban mengqada. Ada izza. Berarti ajzaat as-shalah, selain sah salatnya tapi juga tidak wajib diqada karena menggugurkan kewajiban mengqada. Itu kalau dikatakan ajzaat as-shalah. Bi khilafi beda kalau pakai lafaz siha. Sahati shalah. Kalau dikatakan sahati shalah yang artinya salatnya sah, tapi bukan berarti salatnya sah. Tidak wajib dikodok. Ada yang sholatnya sah tidak wajib dikodok. Tapi juga ada yang sholatnya sah <clears throat> wajib di seperti apa wajib dikodok. sholat dengan tayamum karena sebab karena sebab kedinginan. Orang tayamum karena tidak mampu menahan dinginnya air, boleh kita katakan boleh diganti dengan tayamum, tapi di situ mutlakon dia wajib mengulangi sholatnya. Loh, berarti kalau waktu dia tayamum karena takut kedinginan dia sholat, berarti sholatnya tidak sah. Sholatnya sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban qadha berarti kita katakan sohatis sholah. Tidak boleh kita katakan ajza'at sholatuh. Sholatul mutayammim li ajlit tabarrut Ajza'at sholatuh. Sholatnya orang yang tayammum. Karena sebab takut kedinginan, ajza'at sholatuh. Hukumnya dianggap ibarahnya benar apa salah? Salah. Ya, kalau ajza'at sholatuh berarti artinya tidak wajib mengkoh. Tapi kita katakan sahat sholatuh. Sah sholatnya. Tapi tetap wajib di qawa. Jadi tahu perbedaan ajza'ah yujzi'u ijza'an dengan sahah yasihu sih. Yang ketiga zakara as-suyuti fi sisalatin lahu fi khasa'is yaumil jum'ah. Am Imam Suyuti ya seorang ulama minal mutaakhirin yang mempunyai karangan kitab ratusan dan Imam Suyuti di zamannya beliau mengaku sebagai mujtahid mutlak mujtahid tapi dengan itu ulama semua yang ada di zamannya tidak menerima beliau mengaku sebagai ulama mujtahid tak Beliau Imam Suyuti yang terkenal dengan ilmunya, karangannya masih tidak diakui, tidak diterima oleh ulama ketika dia mengaku sebagai mujtahid mutlak. Apalagi apalagi kita. Jadi Imam Suyuti punya kitab yang semuanya kitabnya itu menjelaskan khosois yaumil jum'ah keutamaan, keutamaan, keistimewaan, keistimewaan hari Jum wa ausalaha ila mi'ah hususiyah ila mi'ati hususiyatin dan disebutkan oleh Imam Suwiti dalam kitab tersebut sampai 100 wawahidah sampai 101 fadilah 101 hususiyah keistimewaan yang semuanya itu kembali kepada keistimewaan hari Jumat. Ya banyak ya berarti. Oleh karena itu hari Jumat dikatakan oleh ulama Sayyidul Ayyam, hari yang paling af dalam satu minggu yang ada tujuh hari yang paling afdal adalah hari hari Jumat dan fadilah-fadilahnya banyak termasuk al-amal fi yaumil jum'ah mudha'af Ya, amal di hari Jumat itu dilipat gandakan. Kalian sodakoh di hari Kemis, sodakoh di hari Selasa, beda pahalanya dengan sodakoh di hari Jumat. Jadi kalau kalian mau sodakoh di hari Selasa, tunda dulu. Diakhirkan sampai hari. Betul apa enggak? Sodakoh jangan ditunda. Jadi jangan difahami begitu. Oh kalau begitu jangan hari Sabtu. Masih enam hari lagi aja. Tunda sampai hari Jumat. Tidak ya ketika hadir dalam hati keinginan untuk berbuat amal keinginan untuk berbuat ibadah sodako membaca Quran sholat dan seterusnya maka jangan ditunda tunda ketika itu laksanakan umpung masih ada lintasan hati masih ada taufik dan hidayat kalau tidak lintasan hati dan taufik tersebut akan hi hilang jadi ketika terlintas dalam hati ingin berbuat ini dan itu daripada kebaikan langsung Jauh usah ditunda. Oh, anak nunggu hari Jumat, tidak usah. Oh, nunggu bulan Ramadan dilipat gandakan sampai berkali-kali lipat, tidak usah. Khairul bir ajiluhu. Dikatakan khairul bir sebaik-baik kebaikan ajiluhu yang paling cepat dilakukan. Sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan yang paling cepat dilaksanakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sholat asar selesai daripada sholat asar langsung dia bangun dari tempat sholatnya dan melewati sof-sof sahabat sampai masuk ke kamar beliau dan kemudian tidak lama Rasul kembali lagi dan disitulah sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya-tanya dalam hati mereka kenapa ku Rasul SAW bergegas-gegas untuk pergi ke rumah kemudian tidak lama kembali lagi ada apa ini pasti ada sesuatu yang penting maka disitulah Nabi SAW mengatakan aku tahu hati kalian bertanya-tanya kenapa aku melakukan hal tersebut maka ketahuilah aku ingat bahasanya aku menyimpan emas sebagian daripada emas yang aku ingin sodakohkan tapi aku lupa belum menyuruhnya untuk disodakohkan maka ketika aku ingat maka aku langsung untuk menyuruh untuk disodakohkan tidak aku tunda tun tunda kalau ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apalagi manusia biasa kalau ditunda-tunda biasanya ya kita biasanya kita tidak melaksanakannya diundur-undur Ya itu Alamat berarti oh nanti aja sodakohnya oh nanti berarti itu alamat. Itu tipu daya saya setan. Setan gitu oh nanti aja oh nanti ini pahalanya lebih besar. Jangan. Tetap yang lebih baik adalah amalan yang paling cepat dilakukan. Badiru bil amali fitan ka qita'il lailil mudlim ya yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yumsi mu'minan yusbih kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya badiru bil amal fitanan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam cepat-cepatlah bergegas-gegaslah bersegeralah untuk melakukan amal kebaikan jangan ditunda kita hendak tahu apa hari esok kita bisa bernafas atau tidak jadi cepat-cepat fitanan apalagi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam takutlah kalian dengan fit fitnah di akhir zaman terutama yang dikatakan oleh Rasul nantinya di akhir zaman fitnah tersebut menyebabkan seorang yang di pagi harinya muslim tapi di malam harinya sudah menjadi kafir. Malam harinya muslim, pagi harinya menjadi kafir dan mereka menjual agama demi untuk mendapatkan harta, menjual agama demi mendapatkan harta. Oleh karena itu ada kesempatan untuk sedekah, langsung lakukan dan segera. Jangan ditunda-tunda, jangan mau musyawarah dulu, mau tanya-tanya dulu kebaikan tidak perlu dimusyawarahkan kebaikan, tidak perlu diistikharahkan. Mau sholat duha aku pakai istikharah dulu. Mau rawatib istikharah dulu ah. Itu kebaikan tidak perlu istikharah. Lakukan segera karena min ba'di salaf sebagian daripada salafus soleh ketika terlintas dalam hatinya untuk melakukan sodako dan beliau ketika itu dalam keadaan di kamar mandi masih kok dalam keadaan di hajatnya belum selesai tapi segera dia hentikan hajatnya dan dia lakukan sodakoh kemudian dia baru meneruskan hajatnya filhamam ini takut apa katanya beliau anak takut lintasan hati tersebut taufik tersebut hilang dan kemudian aku tidak melakukan kebaikan tersebut karena betul-betul seseorang itu tidaklah bisa melakukan kebaikan kecuali dengan apa dengan taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala kita ini ya mus, uh, semuanya apa yang kita lakukan ini sudah diatur oleh Allah subhanahu taala. Oleh karena itu terlintas kebaikan lakukan segera. Ya, jangan ditunda-tunda. Oh, walaupun dikatakan paling afdolnya amal adalah di hari dilipat gandakan. Itu kalau kebetulan. Artinya kalau kebetulan kalian berada di hari Jumat, maka niatkan kalian untuk berbuat kebaikan. Niatkan untuk baca Quran, niatkan baca surat Al-Fatah selain surat Al-Kahfi, surat Al-Fatah, termasuk Bibul futuh menyebabkan seseorang mendapatkan fu, futuh baca surat Fatah fi yaumil baca surat Kahfi kita tahu baca surat Kahfi maka dia akan dijaga dari godaan setan min yaumil jum'ah ila jum'ah ukhra dia akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjulang ke langit ya itu ya dibaca di hari Jumat jangan bukan berarti dibaca di hari Kamis, di Rabu memang fadilahnya keutamanya kalau dibaca di hari Jumat. Ya, tunggu hari Jumat baru baca. Adal maksud. Oleh karena itu, Imam Suyuti menyebutkan sampai 101 keistimewaan yang ada di hari Jumat. Kala kemudian beliau meneruskan wa akhraja al-Asbihani an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallat duha Rasul sallallahu bersabda barang siapa yang salat duha arba'a rakaatin di hari Jumat, fi yaumil Jumati fidahrihi walaupun dalam umurnya seumur hidupnya merotan satu kali dia lakukan amalan ini walaupun seumur hidupnya hanya satu kali dia sholat duha empat rakaat dia baca surat ini yaqra'u bi fatihatil kitab asron dia baca fatihahnya bukan sekali tapi dibaca sampai sepuluh wa qul a'udzu rabbin nas wal falak wal ikhlas wa ayat kursi asron asron Masing-masing dibaca 10 kali, 10 kali, 10 kali. fikuli rokaat dan kalian baca dan kalian lakukan setiap rokaatnya sampai empat rokaat Fa salama dan kemudian setelah kalian salam, istaghfarallah sabiina marrah kalian istighfar kepada Allah astagfirullah subhanallah subhanallah sabiina marrah wallahi ini la astaghfirullah fil yaumi sabiina marrah wa fi riwayah wallahi ini la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah Rasul berkata, demi Allah sumpah aku dalam satu hari beristighfar kepada Allah sampai 70 kali. Dalam riwayat sampai 100 kali. Kalau ini Nabi yang tidak ada dosa, bahkan jika ada dosa pun dijamin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih istighfar setiap harinya takut dengan dosa dan kesalahannya. Kita yang banyak dosa tidak pernah malah Na'udzubillahimin baca istighfar 100 kali, 70 kali minimal. Do'ifa dikatakan di sini apa? uh, eh, isafar Allah sab'ina marrah wa sabbaha subhanallah ilal adim subhanallah bihamdihi subhanallah il adim kadzalik artinya 70 kali juga Istighfar 70 kali, astagfirullah 70 kali, subhanallah bihamdihi subhanallah alazim 70 kali. Dafa Allahu anhu syarra ahli samawati wal ardi wal jinni wal insi maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari kejelekan penduduk langit dan dari kejelekan penduduk bumi dari kejelekan jin dan manusia bagi siapa yang mengamalkan tadi solat 2 4 rakaat baca Fatihatul Kitab 10 kali kemudian juga masing-masing qul a'udzu birabbin nas qul a'udzu birabbil falak qul allahu ahad ayat kursi masing-masing 10 kali setelah salat baca istighfar 70 kali subhanallah bihamdi subhanallahil adim 70 kali maka akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak terkena kejahatan dan kejelekan penduduk langit dan bahkan kejelekan jin dan manusia. Ini yang dikatakan tadi ya. Akhraja Ibnu Zanjawi an Ibnu Musayyib bin Rafi qala man amila khairan fi yaumil jum'ah du'ifa lahu bi asrati al-afi sairil ayam. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibn Zanjawai Ibni Musayyib bin Rafi kala barang siapa man amila khairan barang siapa yang beramal dengan kebaikan fi yaumil jum'ati di hari Jumat du'ifa maka akan dilipat dilipat gandakan pahalanya untuknya bi asrati adaf sampai 10 kali lipat. Kisah iril ayam dibandingkan kebaikan itu dilakukan di hari-hari yang selain Jumat. Waman amila sarran sudah dalik. Tapi ketahuilah barang siapa yang berbuat kemaksiatan di hari itu, maka juga sama hukumnya dilipat gandakan apanya? dosanya oleh Allah sampai sepuluh kali lipat. Yang kelima, faddala Imam Ahmad yaumal jum'ah la yaumi Arafah. Imam Ahmad bin Hanbal mendahulukan mengutamakan hari Jumat atas hari Arafah yang sebentar lagi akan kita hadapi. Insya Allah kita sampai ke hari Arafah. Amin. amin. Ya di hari Arafah ya tertengah banyak di situ fadilah-fadilahnya. Tapi dikatakan di sini bahwasanya Imam Ahmad mengatakan hari Jumat lebih afdal daripada hari hari Arafah cuma setahun sekali. Hari Jumat setiap minggu ada. Dan itu lebih afdal daripada hari Arafah. Ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, tapi kalau mazhab kita mazhab Imam Syafi'i tetap hari Arafah lebih afdal daripada hari Jumat. Mazhabnya Imam Ahmad mengatakan hari Jumat afdal. Karena mungkin hadisnya kuat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu yawmin tatlu alaihi samas yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit matahari di hari tersebut adalah hari Jumat. Dikatakan sudah khairu yawmin. berarti termasuk lebih baik walaupun daripada hari Ya tentunya Imam Syafi'i mungkin mentakwil itu maksudnya sebaik-baik hari dalam satu ming minggu. Wala kulihal ini menunjukkan kelebihan daripada hari Jumat. Jadi tetap tapi mazhab Syafi'i hari Arafah lebih afdal daripada hari Jumat. Hari Arafah terlebih dahulu yang afdal. Setelah Arafah dalam satu tahun ya, hari apa? Setelah hari Arafah yang afdal adalah hari hari apa? Hari yang afdal hari Jum Jumat. Setelah hari Arafah yang afdal hari Jumat. Setelah hari Jumat yang afdal hari raya Idul Ad. Kemudian hari raya Idul Fitri. Kita Idul Adha habis Jumat tuh. Kita persiapan hari raya Idul Fitri luar biasa itu. Ya, persiapannya lebih daripada persiapan hari raya Idul Adha kuenya, pakaiannya, silaturahminya. Padahal hari raya Idul Adha lebih dan lebih abdul dari kedua hari raya itu adalah hari Jumat setiap minggu lewat hari Jumat seakan-akan tidak ada apa-apa di hari Jumat itu. Padahal di situ banyak keistimewa, keistimewaannya banyak eman. Ya, dilipat gandakan dari pahalanya. Meninggal di hari Jumat dia akan dianggap matinya mati sah bahkan yang meninggal di hari Jumat pun juga di diberi keamanan daripada adab kubur. Ya nasuh. Ya, kita takut dengan adab kubur, orang yang meninggal di hari Jumat akan aman daripada adab kubur. Begitu juga diberi keamanan daripada fitnatil kabar. Orang yang mati hari Jumat, insya Allah aman dari fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Fitnah kubur apa? Hmm? Fitnah yang dimaksud di sini adalah soal mungkar nakir. Ya, soalnya apa? Mungkar. Ya, ketika pertama kali nantinya mayat sudah ditaruh di liang lahat kemudian dipendam dengan tanah dan rata tanah tersebut menutupi kuburannya, pertama kali yang dihadapi adalah didatangi dua makhluk Allah yang bernama mungkarun wa nakirun. Yang disitulah akan bertanya man robuka wa man nabiyuk ila Makanya disunahkan ketika selesai diratakan tanah, kita disunahkan baca apa? Baca tal talqin. Kita berusaha membantu mayit. Kenapa? Karena mayit mendengar apa yang yang ada di atas kuburnya daripada suara. Bahkan kata Rasulullah SAW, innahu la yasma'u khara'a ni'alihim. Suara sandalnya, suara kelompennya orang yang mengantar jenazah pun mayat mendengarannya. Jangan dikira tidak mendeng. Ya, apalagi kalau kalian ngomong, suara sandal kalian yang datang dan yang pulang dari kuburnya akan didengar oleh mayat. Begitu juga kalau kalian ngomong. Oleh karena itu, kalau kalian ziarah kubur, yakini bahwasanya mayat yang ada dalamnya betul-betul mendengar. Ya pulang, ya pulang, begini, begini, begini. Ya, disitulah dianjurkan kita membaca tarkin uzkur ahdalladzi bainaka wa bainallahi fid fil hayati dunya ingatlah kamu perjanjian dengan Allah ketika kamu di dunia kamu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah radita billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin ya fa idza ja'akal malakani muwakkalani bi muwakkalani bika ya fala yurawi'ak wala yukhawifak nanti dan jika sekarang ini datang kepadamu dua makhluk Allah Subhanahu wa taala jangan membuat kamu takut jangan membuat kamu gerisah mengeri ngeri tidak jangan fa innamahuma fa innahuma khalqun min khalqillah karena mereka berdua tetap aja mereka berdua adalah makhluk Allah Subhanahu wa idza sa'alaka man rabbuka fagul rabbiyallah dan ketika mereka bertanya Siapa Tuhanmu? Katakan bilisanin fasih. La syak. Bila riba. Wala Maka katakan dengan lisan yang fasih. Tanpa ada keraguan. Tanpa ada ya, uh, gagap. Fasih dan tegas. Katakan Allahu Rabbi. Wa Muhammad Dabi Dan ila'ah. Akhirnya. Adalah Ya semuanya orang pasti ya, namanya walaupun mati hari hari Jumat juga pasti akan dita, ditanya. Cuma fitnahnya di sini kalian kalau meninggal hari Jumat akan diberi kemudahan untuk menjawab. Akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab dengan semangat tegas dan tidak ada salah. Jangan semangat man robuka dinar wa dolar. tegas, terpercaya tapi salah ya itu nanti yang dianggap itu fit. Disitulah ketika salah disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Salah lagi, siksa lagi. nah udah bilahi dzalik. Mudah-mudahan kita tetap ya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilham hidayah taufik untuk bisa tetap selamat daripada fitnah fitnatul qabar. Jadi yang meninggal termasuk di antara fadilahnya di hari Jumat dia akan selamat daripada fitnatul qabar. Fadala imam hayyam Jumat ala ya Arafah walailatahu ala lailatil Qadar. Dan Imam Ahmad bukan hanya hari Jumat lebih afdal daripada hari Arafah. Bahkan Lailatul Jumat malam Jumat pun lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Imam Ahmad, tapi tetap madhab Imam Syafi'i Lailatul Qadar afdal. Bahkan afdalul layali alat itlaq, sepanjang atau semasa atau semua zaman yang paling afdal malamnya adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru kemudian Lailatul Qadar. Baca fawaid itu benda Hah? Jadi baca sedikit. Sobha. Sobhanya berapa? Bismillahirrahmanirrahim Hikayatus Sahabah fil Jihad Cerita-cerita sahabat radhiyallahu taala anhum tentang jihad. Yang mana jihad ini hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? sana setiap tahun. Menjadi fardu kifayah hukumnya jihad setiap tahunnya jadi kalau tidak ada yang jihad setiap tahun, berarti mereka semuanya berdosa. Satu tahun harus minimal satu kali mereka jihad keluar dari negeri Islam dan memerangi orang kafir. Tapi jihad tersebut menjadi fardu kifayah bukan atas semua orang tapi yang mempunyai sifat tertentu yang baligh, yang agil termasuk yang laki termasuk yang laki-laki itu fardu kifayah. Dan menjadi kedudukannya seperti keluar negeri untuk berjihad melawan orang kafir, kedudukannya sama dengan di aturnya atau ditempatkannya tentara-tentara di perbatasan negeri Islam. Ketika mereka ditempatkan di perbatasan negara dengan negara yang lain untuk menjaga negeri Islam tersebut dari serangan musuh, dari serangan orang kafir, maka itu sudah menjadi kedudukannya seperti jihad jihad. Walaupun tidak ada perang, kedudukan itu yakum maqamal jihad. Ya, dan jihad tidak diwajibkan kecuali bisurut, syaratnya banyak termasuk salah satu syarat tidak wajib kecuali setelah mendapat izin daripada orang tua. Tidak ada izin daripada orang tua, maka jihad tidak menjadi wajib. Maka di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggugurkan hukum wajib jihad untuk mendahulukan hak orang tuanya. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seseorang dari tempat yang jauh datang. Ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk berjihad dan ketahuilah ya Rasulullah, aku tidaklah datang kepadamu kecuali setelah membuat orang tuaku menangis karena aku memaksa untuk berjihad. Dia bangga. Berarti orang tuanya tetap nangis, tetap dia keinginannya kuat untuk berjihad. Maka Rasul mengatakan irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Maka kalau begitu jangan jihad ini. Pulang lagi kepada ke orang tuamu. Dan jadikan kedua orang tuamu itu ketawa setelah kamu menjadikan sebelumnya nangis. Itu jihad yang lebih besar. Nah begitu juga jihad untuk si wanita atau perempuan yang khidmah kepada suami itu juga jihad yang lebih besar besar daripada jihad dalam peperangan. Walaupun perempuan boleh untuk berjihad tidak wajib, ya bukan berarti dilarang. Dilarang bahkan kalau kita yang diserang oleh musuh, kita yang diserang oleh orang kafir, maka bukan lagi menjadi fardu kifayah, tapi akan menjadi fardu ain. Atas siapa? Se semuanya wajib fardu ain, bahkan perempuan pun wajib tidak boleh lari. Kalau diserang jangan kalian sembunyi di bawah ranjang. Harus semuanya berah, berani melawan dengan apapun yang kalian bisa lakukan ya. Niat mulai sekarang jihad. Jadi meniatul mukmin khairun dalam hati niat. Kalau memang diserang oleh orang kafir, orang Israel, orang Yahudi nyerang, Amerika nyerang, anda siap berjihad. Walaupun dengan ya e, kecanggihan senjata mereka, helikopter mereka, rudal mereka, pasukan mereka, kami tidak. Kita akan keluar. Mati-mati pun juga tidak apa-apa. Enak. Mati, masuk sur. Kalau kita tidak mati jihad, kita tidak tahu nasib kita ini bagaimana matinya. Kita bisa jadi matinya, na'udzubillah mati su'ul khotimah. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan jihad, alhamdulillah, itulah yang dicari oleh sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi niat. Makanya kata Rasulullah SAW, aksar syuhada ummati ashabul furus. Kata Rasul SAW, orang-orang yang mati syahid, kebanyakan daripada umatku itu adalah orang-orang yang matinya tidur di atas kasur. Jadi orang yang mati syahid di akhirat, yang dianggap syahid suhada di akhirat, kebanyakan daripada umat Rasul itu yang meninggalnya di atas kasur. Lu kok bisa meninggal di kasur? Kok dianggap matinya mati syahid? Li'anahum nawa al-jihad. Karena mereka niat dalam hati mereka untuk Ya, Niat yang ada di hati mereka, walaupun mereka meninggalnya di atas kasur sekalipun tetap mereka dianggap meninggal dalam keadaan jihad dan mereka diberi kedudukan seperti seakan-akan dia mereka meninggal dalam keadaan perang jihad untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu makomnya tinggi. Jadi masing-masing walaupun perempuan juga niat. Mana niat dalam hati ada perang. Tapi niat yang sungguh-sungguh ya. Jangan nanti dengar suara aja sudah kalang kabut lari kemana. Lampu mati aja teriak-teriak. Belum kalau dibom. Gimana? Nggak usah tak? Takut hanya kepada Allah. Berarti ada kucing lewat aja sudah takut. <laughs> Gimana mau ngelawan rudalnya Amerika? Ya, niat yang sungguh-sungguh. Jadi betul-betul berani. lah masalah. Lo kalau berani nanti mati akhirnya. Nah, apa, mati yang enak mati dalam jihad, mati syahid enak. Ya, tapi niat tentunya Ikhlas karena Allah. Wah, anak kepingin biar anak nanti dipuji. Oh, fulanah meninggal perempuan padahal perempuan lo meninggal. Wah, anak kepingin dipuji sama orang. Ya, matinya bukan syahid. Tapi apa? Ya. Itulah ya, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aksar suhada ummati ashabul furus." Nah, <clears throat> jihad sebagian daripada cerita sahabat radhiyallahu taala anhum faedah yang pertama dikatakan di sini karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam وسلم يعرض al ansar كل Rasul sallallahu alaihi menyodorkan anak laki-laki dari kalangan Ansor, anak masih kecil-kecil. Kula disodorkan setiap tahun satu kali. Untuk apa? Untuk dilihat balai apa bel. Yang balai dia, oh ini sudah balai. Ah, berarti perang. Oh ini belum balai, tidak boleh perang. Nah boleh jihad karena belum bah. Eh, setiap tahun ya mereka diperiksa. Oh ini balik ini tidak kan ada tanda-tandanya ya. Suaranya berubah, laki-laki kan ininya tumbuh, burunya juga tumbuh dan seterusnya. Nah, pernah suatu waktu famar robihi hulamun. Pernah suatu waktu marabihi hulamun, datang seorang anak laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fa fil ba's dan dia diizinkan oleh Nabi SAW untuk diutus sebagai prajurit, diutus sebagai pasukan yang berperang melawan orang kafir. Bahkan yang disebutkan itu adalah perang Uhud. Ini ulam namanya Rafi bin Khadij. Namanya ini di sini tidak disebutkan, tapi Rafi bin Khadij. Rafi bin Khadij. Diberi izin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berperang. Wa uridu alaihi samurah ba'dahu. Kemudian disodorkan kepada Nabi SAW setelahnya Samurah. Masih kecil juga. Namanya Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub. Ini belum balik, masih kecil. Disodorkan kepada Nabi SAW Samurah bin Jundub ini. Farod dahu. Tahu-tahu sama Nabi ditolak. Tidak diizinkan. Nanti. Kalau kita kan, oh, Alhamdulillah, selamat tanah ini Samurah tidak. Ketika tidak dikasih izin pulang kepada orang tuanya nangis. Kenapa nangis? Bukan dipukul teman, bukan rindu orang tua, tapi menangis di sini karena tidak diizinkan oleh Rasul untuk ikut berjuang bersama sahabat yang lainnya dalam peperangan. Nangis karena itu. So. Belum balen. Sehingga orang tuanya mengantarkan ke anaknya tersebut kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini anak punya anak nangis karena tidak diberi izin oleh anda ya Rasulullah untuk berjuang bersama sahabat yang lainnya dalam perang. Padahal dia bilang, anaknya ini Samurah bin Jundub ini, dia bilang padahal temannya, teman dekatnya Rafiq bin Khadid teman akrabnya. Jadi makanya dia iri. Itu diberi izin oleh anda ya Rasulullah untuk ikut perang. Dan Samurah bin Jundub mengatakan, Bahwasanya kalau dia gulat sama temannya itu Rafi bin Hodid, anak menang. Kok dia diberi izin, anak tidak dikasih izin? Ya, disitulah Rasulullah SAW mengatakan, eh kalau begitu coba, ayah gulat nanti sama teman nanti Rafi bin Hodid. Dan betulan, semangat ingin ikut perang biar dapat izin. Berusaha dia banting itu Rafi bin Hodid. Kalah. Akhirnya diberi izin oleh Rasulullah SAW. bagaimana? sahabat imannya begitu. Ini perang pedang lawan pedang ya. Kita preset sedikit sudah habis ditusuk dengan pedang ini. Jadi sudah bukan tombol-tombolan seperti sekarang tinggal nembak cerk dari jauh. Ya, ini pedang dengan pedang. Wadah masih masih kecil belum paling. Keinginan mereka untuk berperang luar biasa. Kenapa? Karena mereka imannya yang masuk Allah keyakinannya masuk Allah sudah mereka yakin jihad mati alhamdulillah berarti surga meninggal berarti alhamdulillah diampuni segala dosanya oleh Allah sementara meninggal di saat itu bisa bukan hanya dia dapat syafaat bahkan dia bisa membagi syafaat kepada keluarganya sebanyak 70 orang jadi dia yakin kita kan cuma dengar sekarang kurang yakin ah pak ada yang itu biar semangat aja ya hanu aja dan seterusnya eh, kurang kita kurang kuat mengambil apa yang kita dengar Sahabat radhiyallahu sangat yakin apapun yang dikatakan oleh Rasul, mereka yakin 100% di depan mereka sendiri. Jadi mereka yakin ya, ah, mati sekarang. Ya, di situ surga Allah, di situ rahmat Allah, di situ maufir Allah. Kalau Anda tidak mati sekarang, belum tentu Anda diampuni. Jadi kalau sahabat radhiyallahu ikut berperang, kemudian mereka tetap hidup, tidak meninggal dunia, tidak mati syahid, itu mereka malah susah. Ya Allah, anak tidak mati tadi ya. Kalau mau dimati-matikan kan bisa, tapi itu namanya sama aja bunuh. Jadi mereka bukan senang kalau hidup. Mereka malah susah ya Allah, tidak ditakdirkan anak tadi. Makanya kalau mereka mendapatkan temannya mati dalam peperangan, ya Allah kasihan tidak. Hani an lahu bisadah. Masya Allah selamat dia dapat mati syahid dari Allah. Selamat. Masya Allah teman anak ini dapat mati syahid. Kalau kita, ya Allah kasihan ya. Coba inti jangan ikut perang. Kayaknya inti jangan sekali. Dibilangi sama anak kok tetap aja ikut perang. Kan gitu. Ini sahabat radhiyallahu taala iman. Ya, oleh karena itu terkenal dengan imannya sebagaimana kemarin kita baca, sahabat terkenal dengan banyaknya iman, tabi'in dengan banyaknya ibadah, tabi tabi'in dengan banyaknya il, zaman kita dengan banyaknya dosa dan bu, bodohan. Ini faraddahu faqala Samura laqad Ajasta hadza waradatani ya Rasulullah, kamu memberi izin temanku ini waradatani dan kamu tolak aku? Walau sara'tuhu la sara'tuh, padahal jika aku bergulat dengan dia la sara'tu, aku akan banting dia. Qala Rasul mengatakan, kahu Kalau begitu ambillah temanmu itu. Fasarihu dan gulatlah bersamanya. Fasara'ahu samurah. Tahu-tahu dibanting oleh Samu samurah. fa ajazahu fil Baas akhirnya diberi izin oleh Rasulullah SAW untuk ikut diutus berperang berjuang. Gil dikatakan ajazahu yauma Uhud. Kejadian itu dikatakan itu adalah waktu perang Uhud. Kemudian satu lagi ceritanya. Harisa bin Nu'man. Qala Harisa bin Nu'man radhiyallahu ta'ala Harisa bin Oman, salah seorang sahabat yang masih muda, ikut berjuang, berjihad bersama Rasul. Dan sebelum dia berperang, menghadapi musuh di saat itu, beliau sempatkan diri untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Harisa bin Oman berkata, Ya Rasulullah, Ud'ullaha li bisahada. Ya, doanya nih. Minta doa kepada Rasul apa? Ud'ullah bisahada. Bukan ya Allah, ya Rasulullah doakan aku biar selamat ya. Doakan aku ya biar sampai jangan sampai mati ya. Sampai menang ya, enggak. Jadi yang diminta sahabat, ya Rasulullah doakan anak biar mati sahih ya Rasulullah. Jadi mengharap malah mati. Ini iman Harisah ya bin Nu'man. Ud'ullah li bisahada. Padahal dia tahu kalau didoakan Rasul pasti terkabul doanya Rasul. Jadi betul-betul dengan kemauan dan keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh bukan ya hanya cuma pura-pura. Pada Allah pada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya Rasulullah pun mendoa Fakana awal manistus hit Berkat doanya Rasul, dia pertama kali yang terbunuh di hari Uhud. Jadi pertama kali yang terbunuh hari Sabit, Pertama kali yang terbunuh daripada sahabat yang lainnya 70 orang meninggal suada Uhud pertama kali yang terbunuh di antara mereka adalah Harisah bin Nu'man. Masya Allah. Ya, berkat doanya siapa? Jadi kalau mereka mau ya, membuat mereka mati sendiri kan bisa aja, tapi itu kan tidak diperbolehkan. Kita harus tetap melawan dengan sekuat tenaga. Ya, kalau mati ya sudah sahid. Kalau tidak mati, ya berarti sudah belum waktunya untuk mati sah. Falamma balaha ummahu zalik tatkala kabar itu sampai kepada ibunya. Kaget ya ibunya. Ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasul. Faqalat ya Rasulullah, akhbirni an ibni Harisa ya Rasulullah beritahu beritahu aku tentang kabar anakku Harisa ya Rasulullah. Dia tahu Harisa ini dikasih tahu oleh mereka bahwasanya anaknya meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Maka dia datang langsung kepada Rasul. Dan kemudian dia mengatakan, Ya Rasul, bin an ibni Harisa. Fa'inya fil jannah. Falan abkiya walan ajza. Kalau dia berada di surga ya Rasul, aku tidak akan menangisinya. Dan lan ajza. Tidak akan memberontak, Aku akan menerima. Wa inyakun khairu zalik. Tapi ya Rasul kalau anakku itu tidak berada di surga, baket ma'istu fi dunia. Aku akan nangis selama aku hidup di dunia ini. Ya, di mana seorang ibu kalau dia di surga, alhamdulillah tenang, tidak akan nangis dia, dia akan menangis anaknya, dia mati syahid, ya alhamdulillah. Lah itu yang dicari oleh mereka para sahabat. Bahkan seorang ibu pun juga demikian, perempuan. Tidak mengatakan ya Rasulullah, ya kenapa kok sampai mati anakku gara-gara naudzubillah. Tidak. Tapi dia meminta kepingin, yang meminta kepastian dari Rasul. Apa betul anakku yang mati syahid ini di surga? Kalau betul, maka itulah yang dia inginkan. Kalau tidak, dia akan nangis. Di bagaimana dia akan tenang hidupnya kalau dia punya anak dikatakan oleh Rasul mayantiku anil hawa in huwa ila wahyun kalau dikatakan dia finar tenang apa -apa ibunya tidak bakalan tenang ya, akhirnya apa jawaban Rasul Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam Ahabilti ya Ummah Harisah Apakah kamu kehilangan anak, wahai ibu daripada ha? Harisa? Inna jinanun kasirah. Ketahuilah ya Ummu Harisa. Bahasanya di surga itu, surga itu bukan hanya satu, tapi surga itu bah, banyak. Tingkatannya juga banyak. Rat, e, ribuan tingkatan surga. Bukan hanya satu, dua, tiga, empat, sepuluh. Ribuan enam enam ratus ribu enam ratus sekian tingkatan sama seperti jumlah ayat yang ada dalam Al-Quran. Tingkatan di surga itu banyak sekali. Ya, jadi dikatakan ya Ummah Harisah, surga itu sangat banyak tingkatan. Wa inna ibnaki asobal firdaus ala ola. Tapi anakmu mendapatkan firdaus yang tertinggi. So, Masya Allah, ini Rasul yang ngomong. Ini yang kita inginkan seperti ini. Kalau gini kan enak, ibunya senang, anaknya mati senang kan. Kita tidak tahu matinya dalam keadaan apa, meninggal dalam keadaan apa di akhirat di mana farajaat wahia tadhak hmm. langsung dia tertawa wah farajaat dia pulang dalam keadaan dia tertawa wa tagul bahin bahin laka ya Harisa bahin kalimat pujian anggaplah hebat hebat anda wahai Harisa kamu meninggal dalam keadaan syahid dan kamu mendapatkan firdos yang terting tertinggi dipuji oleh ibunya bukan ditangisi lagi malah ibunya ketah ketawa senang Ini berarti sebenarnya bukan khotaman ya. Ya khotam juz pertama lah. Kalau khotamnya masih belum selesai. Masih ada juz. Tapi kalau nunggu khotam juz kedua mungkin 10 tahun lagi akhirnya. Sebenarnya Ustadz dari kemarin tidak usah, tidak usah, tidak usah. Tapi kalian, masya Allah, kalian punya jiwa yang mulia, ya, ingin ingin menghormati daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menunjukkan kalian menghormat dan mengagungkan dan memuliakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu menandakan takwa yang sesungguhnya yang ada dalam hati manusia. At-taqwa hahuna kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila qalbi. Takwa itu ada di ha? hati. Dan hati seseorang takwa atau tidak dilihat apakah dia yu'addim Allah? Apakah dia memuliakan dan mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan para ulama, mengagungkan ya, mengagungkan orang-orang soleh, mengagungkan masjid-masjid Allah, mengagungkan hari-hari besar Allah Subhanahu wa taala mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya menunjukkan syiar syiar Allah Subhanahu wa taala termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala mengagungkan ilmu karena dengan ilmu kita kenal dengan Allah kan kalau kita tidak punya ilmu kita tidak kenal Tuhan kita ini siapa kita akan hidup seperti orang yang hidup di hutan itu tahu hidup yang di hutan yang teranjang tidak tahu siapa Tuhan mereka tidak tahu cara memakai pakaian, tidak tahu mereka bagaimana ibadah, bagaimana mereka nanti habis mati. Mereka tidak ngerti. Hidup seperti binatang, seperti hewan. Tidak ngerti ibadah, tidak ngerti agama, tidak mengerti. Ada yang diberi ilmu, ilmu yang ilmu yang menyimpang, diberi ilmu ilmu yang menyesatkan, bukan ilmu yang meluruskan Ya, itu bukan yang kita inginkan. Oleh karena itu, ilmu itulah jalan satu-satunya kita bahagia dunia akhirat. Tidak dengan ilmu kita nak bisa bahagia dunia akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Tidaklah manusia diciptakan oleh Allah hanya kita diciptakan untuk ibadah, ibadah, ibadah di dunia ini ibadah, ibadah. Bukan hanya kita mau makan banyak, minum banyak, santai banyak, senang banyak, tidak. Kita diciptakan tujuan utama di dunia ini adalah ibadah kepada Allah, ibadah sebagai kita hamba Allah, ibadah karena kita ingin dekat dengan Allah, ibadah karena ingin mendapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita bisa ibadah tanpa ilmu? Ya, tidak bila, tidak bisa seorang bisa ibadah tanpa ilmu. Al amal bila ilm la yakun. Al amal bila beramal tanpa ilmu tidak bisa. Al amal bila ilm la Wal amal wal ilm bila amal majnun. Dan ilmu juga tanpa diamalkan sama aja oh, dengan gila. Orang gila itu namanya yang tidak mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu kita belajar, belajar setiap hari. Nikmat. Di luar sana belum tentu kehidupannya sehari-hari belah. Satu majelis had, had, kita hadir di dalam majelis tersebut sudah dikatakan khairun min alaf raq'ah wa iya, iya alaf marid wa وتشفي alaf jenazah mana pahala yang lebih pahala ini satu kali kita hadir majlis ilmu maka pahalanya melebihi daripada seribu rakaat melebihi daripada menyambangi seribu orang sakit melebihi daripada kita mengantarkan seribu jenazah kita satu hari berapa kali kita hadir majlis dan istiqomah setiap hari kita hadir dengan itu kita terus terikat dengan kegiatan yang baik, terikat dengan ibadah kepada Allah SWT dari masjid, eh, dari kamar ke musola, ke kelas belajar belajar ibadah ibadah nikmat apa enggak? Nikmat. Kalau kalian di luar belum tentu kalian dapatkan kenikmatan seperti ini. Seperti ini. Kita diajarkan oleh guru kita ilmu-ilmu. Setiap hari kita diajarkan. Setiap hari kita bisa ibadah sholat berjamaah. Bisa baca wirid. Bisa baca rotib. Semuanya kita lakukan itu pun yang lebih daripada itu, semuanya kita lakukan dengan isti istiqamah. Itu disyukuri. Ya, oleh karena itu Al Habib Alwi bin Abdullah bin Sahab beliau mengatakan la turuk ilal khair wasolah wal wilayah illa bil ilm. Katanya Habib Alwi bin Abdullah bin Sahab tidaklah ada jalan untuk mendapatkan kebaikan, tidaklah juga ada jalan untuk mendapatkan kesolehan atau menjadi orang yang soleh dan tidaklah juga ada jalan untuk mendapatkan kewalian atau menjadi orang wali illa bil ilim. Hanya dengan kalian beramal tidak bisa dengan ilmu. Kalian menjadi orang soleh tidak bisa kalau tanpa kalian menjadi orang wali tidak akan bisa kalau tanpa ilmu. Semuanya harus dengan dengan ilmu. Wakam wakam min fadail. Oleh karena itu tidak salah bagaimana berapa ayat yang kita baca dalam Al-Quran menyebutkan tentang keutamaan il, ilmu. Berapa hadis yang kita dengar dengan teliki, dengan telinga kita. Di situ kita mendengarkan fadilah-fadilah ilmu. Tapi semua itu yang kita dengar keutamaan-keutamaan ilmu. Ilmu adalah yang dimaksud ilmu yang manfaat. Ilmu yang Alladzi yanfa. Kita punya ilmu tapi tidak bermanfaat, mau? Rasul SAW doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Rasul berlindung minta doa kepada Allah, ya Allah selamatkan lindungi aku daripada ilmu, tapi tidak Berapa banyak orang punya ilmu, tapi tidak bermanfaat. Ilmunya yang yang membuat dia takut kepada Allah itu tidak ada. Itu ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu membuat dia takut kepada Allah mau maksiat takut kepada Allah. Ilmu yang membuat dia semangat ibadah. Ilmu yang membuat seseorang punya akhlak yang mulia, adab yang mulia, berbaik berbuat baik kepada teman-temannya, tetangganya, keluarganya, bakti kepada orang tuanya, memuliakan uh, guru-gurunya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat dia bertambah imannya, setiap hari bertambah imannya. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang dia dengan ilmu tersebut semangat untuk mengamalkan sunnahnya Rasul. Oh ini sunnah Rasul. Anak cinta dengan sunnah Rasul. Anak cinta dengan Rasul karena anak cinta dengan Rasul. Anak mau mengamalkan sunnah Rasul. Ini bermanfaat. Yang membuat ilmu yang bermanfaat mengingatkan selalu tentang akhirat, tidak lupa dengan kemewahan dunia, tidak terbawa arus dengan mereka yang lupa daripada akhirat, mereka selalu sibuk mencari dunia pagi, sore mencari dunia, pikirannya selalu dunia. Tapi kita tidak dilupakan. Karena apa? Karena kita punya ilmu. Kita tahu perjalanan dunia ini hanya sesaat. Kita akan menghadapi akhirat. Ini ilmu yang ber bermanfaat. Membuat kita selalu waspada. Membuat kita selalu bertaubat. Membuat kita semangat beristighfar, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ini manfaat. Oleh karena itu, ilmu yang kalian dapatkan jangan kalian bangga. Jangan kalian senang. Kecuali kalau kalian amalkan. Kalau kalian ilmu banyak tapi tidak diamalkan, itu menjadi bumerang. Bukan menjadi keuntungan. Tapi itu madar, madarat, kesengsaraan. Al-ilm alaik hatta ta'amal bih, fa'idha amil tabih. fahuwa, fahuwalak. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin al Hadad. Ilmu akan membawa kemadaratan, membawa e, kesengsaraan bagi yang memilikinya. Kecuali kalau amal, kamu amalkan. Jadi kalau punya ilmu jangan bangga, jangan senang. Kecuali kalau diamalkan. Ketika diamal pun bukan berarti kita mempunyai ilmu kita merasa mulia, kita merasa bangga dengan ilmu kita. ndak? berarti ilmunya tidak bermanfaat. Karena ilmu kita tidak mengajarkan seperti itu. Ilmu seseorang bertambah, tawaduknya bertambah. Ilmu seseorang bertambah, takwanya bertambah. Ilmu seseorang bertambah, takutnya kepada Allah bertambah. Ilmu seseorang bertambah, keberaniannya untuk melakukan maksiat berku berkurang. Oleh karena itu, dikatakan manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa boda. Tidaklah seseorang bertambah ilmunya, dia bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayatnya, tidak bertambah takutnya kepada Allah, tidak bertambah semangatnya beribadah kepada Allah, punya ilmu tapi malas ibadah. Punya ilmu hanya untuk diriwayatkan tapi tidak diamal. Tidak ada sholat sunnahnya. Tidak ada baca Qur'annya. Tidak ada istighfarnya. Tidak ada akhlaknya. Tidak ada takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalai daripada akhirat. Selalu pikirannya dunia sibuk dengan sesuatu yang melarikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apa ilmu ini yang membawa keberuntungan apa ilmu itu yang bermanfaat nanti di kuburan ente, di abadzah ente, di hari kiamat, itu yang ente banggakan. Tentunya kita tidak. Tapi lihatlah mereka dengan ilmunya mereka jadi semangat ibadah setiap hari seribu rokat. Kita tidak perlu seribu rokat minimal rawatib muakkadah sebelum duhur, setelah duhur, habis maghrib, habis isya, sebelum fajar. Kita amalkan. Kalau kita sebagai talibul ilm tidak mengamalkan, siapa yang mau mengamalkan? Kalau kita tidak berlomba-lomba, untuk mendapatkan pahala siapa berlomba-lomba? Kita sepantasnya kita berlomba-lomba. Fastabikul khairat. Kita berbangga-bangga untuk mendapatkan ridhonya Rasulullah SAW. Kebanggaan Rasul SAW. Kita ingin Rasul SAW bangga. Suflat. Ini loh umatku yang melakukan amal kebaikan ini. Ini loh umatku yang aku bangga dengannya karena memiliki ibadah ini dan itu. Ini yang kita inginkan. Ya, itu untuk mendapatkan kebanggaan Rasul tidak bisa kita mencapainya kecuali dengan ilmu ilmu. Oleh karena itu, ya ilmu yang kita dapatkan itu diamalkan. Jangan malas-malas untuk mengamalkan il ilmu. Man amila bima alim allamahullahu ilma malam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, mau banyak mau sedikit, yang penting dia dapatkan dia amalkan. Allamahu ilma malam ya alam. Allah akan memberinya ilmu yang tidak dia ketahuinya. Artinya apa? Maksudnya apa? Ilmu ladun laduni yang tidak diketahui akan lam Allah langsung diajarkan oleh Allah. Ya wattaqullah wa yu'allim kumullah bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala maka kalian akan diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. jadi bukan buat bangga-bangga, tapi kita mendapatkan ilmu agar kita beribadah kepada Allah, agar kita bertambah takut kepada Allah, agar kita bertambah baik akhlaknya. Itulah benda Bertambah apa? Tambah baik akhlak. Jadi kadang-kadang ya Ustaz Segi, Berapa waktu yang lalu Ustaz sedih karena apa? Karena ada seseorang yang datang. Ya dia Masya Allah ini sih Ya, tapi yang mengagetkan dia dia punya anak juga di sini. Dia memberi nasihat, bukan mengingatkan lah. Menegur, bukan mengingatkan. Ya, dia ke kasihan ya putri di Darullah Masya Allah sebenarnya. Cuma ada kekurangannya, kurang akhlaknya, kurang adabnya. Ya mungkin itu berapa orang aja, segelintir orang yang dia lihat. Tapi tentunya kita tidak ingin satu orang pun yang ada di dalwa kecuali mempunyai akhlak yang baik. Tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Tidak juga cerita dengan cerita yang kotor. Tidak pernah juga mengucapkan kata-kata yang tidak jujur apalagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi bermain di luar, apalagi naudzubillah dengan laki-laki yang bukan mahram. Nyai apa ya, ilmu apa ini kalian di pondok Darul Luar seperti itu kalian bangga? Itu hujah alek, menjadi hujah alek bukan hujah lak. Kita tidak ingin ilmu kita menjerumuskan kita. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadin sebelum di azab orang yang menyembah berhala terlebih dahulu orang alim yang menye tidak mengamalkan ilmunya akan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita hatam Quran, kita hatam kitab sekarang ini kita niatkan apa yang kita dapatkan daripada ilmu untuk kita amal, membuat kita bertambah dekat dengan Allah, buat kita bertambah baik akhlak kita, bertambah semangat beribadah, selalu ingat kepada akhirat, selalu semangat belajar, semangat dalam menghafal, menelaah pelajaran, dan dengan niat, niat kita mendapatkan ilmu juga ingin memberi manfaat juga kepada orang lain dengan niat ikhlas, dengan ingin menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan mereka dari kebodohan, untuk membimbing mereka supaya bisa melaksanakan ibadah yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mulai sekarang kita niat niatkan sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata kita sudah menghadapkan juz yang pertama daripada kitab Sama Muniro ini yang mana ke kitab ini adalah kumpulan daripada masalah-masalah fikih, tidak ada tasawuf-tasawufnya, kebanyakan semuanya fi fikih masalah-masalah fikih yang Ustadz ambil daripada kitab-kitab fikih yang Ustadz baca di Madinah Al Munawwarah. Jadi e, di waktu Ustadz belajar di Madinah Al Munawwarah, anak punya jadwal. Jadi anak punya jadwal untuk membaca kitab-kitab tertentu. Di situ di awal kitab disebutkan kitab Fathul Alam, kitab Bujairimi, kitab Baijuri, kitab uh, Busrul Karim, kitab Mughni Muhtad itu kitab-kitab besar semuanya kitab besar. Nah, itu setiap jadwal. Jadi kitab Bejuri setiap malam itu, bacanya setiap malam. Ya Ustaz kitab Bejuri anak kasih 10 menit. Mughni Muhtad 10 menit, Usul Karim 10 menit. 10 10 menit. Ada yang 15 menit, paling banyak saat 15 menit, 10 menit. Jadi ganti kitab, 10 menit ganti kitab. Jadi hanya sebentar, 10 menit kan sebentar nak terasa, 10 menit. Karena sebentarnya itu jadi eman kalau dilewatkan waktu tersebut. Jadi 10 menit habis ya waktunya 10 menit habis harus ganti kitab yang lain. Nggak boleh meneruskan. Wah nanggung ini belum selesai. Sudah 10 menit. Tutup harus istiqomah. Ya, ini e, termasuk bisa diambil pelajaran biar kalian tidak membuang-buang wak waktu. Semuanya terjadwal. Jadi semuanya ada jadwalnya. Hari ini jam sekian apa. Hari-harinya lain pun jadwalnya berbeda. Jadi hari ini kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ya, semuanya ada jadwalnya 10 menit, 10 menit, 10 menit sampai jam 2 malam baru selesai. Jadi mau melakukan apa dan itu kadang kita menyiapkan sahih sahihnya itu sampai sering penuh tidak terminum karena eman mau minum sahih waktunya ya fa ya akhirnya ter, setelah dan setiap kali ini ya yang perlu diingat setiap kali membaca kitab ada faedah yang penting ada faedah yang bagus Ustaz catat kasih tanda kasih tanda atau kasih stabilo itu ya stabilo si awal satunya dikasih atau kasih tanda strike ya contreng samping terus semua kitab yang dibaca kasih tanda yang penting ban setelah kasih tanda baru Ustaz catat dengan tangan sendiri catat dengan tangan berapa faedah yang 10 kitab faedah-faedahnya sudah dikasih tanda-tanda semuanya itu dicatat dengan tangan sendiri. Jadi Ustadz nyatatnya itu sampai ke jadi kadang-kadang sudah tidak kuat, lemas jari-jari. Karena nyatet lagi, nyatet lagi. Ya, sampai terkumpul faedah yang banyak. Nah, kebetulan memang kan Ustadz niatkan apa? Biar apa? Biar tidak perlu menelaah kitab-kitab besar lagi. Ya, khususnya menghadapi ujian. Karena di Madinah setiap minggu ada ujian. Langsung Habib Zain Musmit yang menguji murid-muridnya. Ah, ente, hukumnya ini apa? Ini, ini apa? Masalah ini bagaimana tafsirnya, khilafnya itu ditanya, nggak tahu dipukul. Jadi langsung dipukul. Ya, ini kita masing-masing usaha jangan sampai terpukul. Setiap minggu itu, setiap hari Sabtu. Jadi jangan masing-masing berusaha jangan sampai dipukul, terkena pukulan daripada Habib Zain. Jadi masing-masing mutola'ah. Ya, daripada setiap bab, setiap ikhtibar, babnya berbeda-beda. Terus setiap nanti istibar, buka kitab ini, buka kitab, kitab, kitab banyak kan. Ah, nah, akhirnya daripada buang-buang waktu, ahsan kitab-kitab itu semuanya anak baca dari awal sampai akhir. Anak kasih tanda, anak kasih tanda, anak kasih tanda. Habis itu anak tulis dalam buku-buku. Jadi ada berapa buku itu? Ya, terkumpul dalam beberapa buku aslinya ya cuma satu buku. Ya, inilah eh, ter, setelah satu buku terkumpul itu mungkin sampai bab sholatul eh, jama, sholatul musafir, Ya, kemudian kebetulan di waktu itu eh Akhi Habib Segah Baharun, anak punya saudara dan termasuk guru anak juga. Beliau sendiri melihat buku tersebut senang tulisan tangan, tulisan anak, tulisan dokter lah. Jadi tidak usah lihat tulisan anak. Kalau tulisan Habib Zain Baharun, masya Allah tulisannya bagus. Kalau Akhi Segaf masih lebih bagus dari anak, tapi tidak sebagus akhir Zain. Nah, akhir Zain penulisnya Abu ya kan. Jadi kalau tulisan sudah murabal ini, tapi dibaca kok senang. Jadi akhir Zain ini kok bagus ini dari mana faedah-faedah ini? Nah sudah, teruskan aja ini masih bab sholat. Teruskan aja. Nanti dicetak. Loh, kok dicetak? karena ini bukan untuk niat apa-apa. Nah hanya untuk mengumpulkan faedah untuk diri. Ini untuk menelaah. Jadi tidak usah baca kitab besar-besar lagi untuk mentolaah. Tinggal baca di sini itu terkumpul sudah faedah-faedah yang penting-pentingnya ada di situ. Oleh karena itu kadang-kadang ada yang tahu kalau anak mengumpulkan faedah, sebagian kalau sudah malam ujian udah pinjam sama Ustaz. Ya biasanya seperti itu. Setiap malam ujian nanti ada lagi yang tahu setiap pinjam lagi 10 menit, 20 menit pinjam. Kenapa? Kira-kira rata-rata insya Allah pertanyaan Habib dan tidak keluar dari situ. Jawabannya rata-rata seperti itu. Jadi akhirnya di inilah ya barokah dari akhir segaf yang nyuruh untuk dicetak nah, kita tidak ada niat untuk mencetak dan uh, izin kepada Habib Zain bin Yusuf ini maksa oh, ya, tidak apa-apa istamir karena belum cuma nulis istamir suruh teruskan akhirnya teruskan sampai akhir ibah bahkan kita belum diteruskan bahkan ya Ustaz segaf sudah mengajarkan di sini itu padahal tulisan tangan anak di fotokopi di Ya makanya di sini tidak tahu mungkin masih ada panda yang masih tulisan tangan itu diajarkan di musola dan masih fotokopian itu pun cuma tulisan anak sendiri. Jadi bukan masih e, tulisan komputer tapi tulisan ta, tangan. Mending tulisan tangannya Habib Zain, masya Allah ini tulisan tangan ya seperti itulah insya Allah. <laughs> Tapi ada heran, kok dibaca, kok bisa baca itu ada pondok itu. Masya Allah pinter-pinter semuanya. Ada apa anda yang masih ada itu? Tidak ada lagi sudah. Sudah punya anak semuanya. Yang pertama ikut awal kitab ini ada enggak? Yang hadir di musola ini? Yang pertama kali pembukaan? Kalau ada, nanti anak kasih hadiah di rumah itu. Kalau ada suruh ke rumah nanti Ustaz kasih hadiah. Nah, al-muhim ya kita katakan ya bahwasanya akhirnya lah sampai selesai ibadah dan waktu pulang tidaklah lama setelah pulang Ustadz selesaikan untuk ditulis dengan komputer karena di situ kan tidak ada komputer semuanya tidak boleh bawa komputer tidak boleh bawa HP baru dicet tulis komputer di sini dan dicetak dulu masih satu jilid ya bukan dua jilid satu jilid tebal jadi akhirnya banyak yang menyarankan jadikan dua jilid karena terlalu berat saat dibawa ke kelas itu wah besar kayak gini. Akhirnya dijadikan dua. Dan sekarang jadi seperti ini, tapi ini masih belum seperti fawaid. Ya, kalau fawaid kan sudah mulai banyak harokat, ini kan harokatnya jarang jarang-jarang. Kemudian juga ayat-ayatnya di model tulisan yang sendiri berbeda, hadisnya berbeda, tertibnya berbeda, lebih bagus. Nah, oleh karena itu sekarang lama tidak cetak memang sekaligus anak mau merubah untuk diperbaiki, sekaligus untuk ditasih untuk dibetulkan yang salah tentunya eh, manusia tidak lepas daripada ya, jadi Ustaz katakan memang di sini ada kesalahan-kesalahan ya ada kitab yang sini berapa kesalahan ada ada dari segi harokatnya ada dari segi maknanya juga ada ya untuk itu sekarang masih dalam proses. Jadi e, untuk direvisi dan nanti insyaallah akan jadi lebih baik. Nah, oleh karena itu kalian di sini perlu. Jadi apa yang kalian dapatkan daripada faedah guru kalian kan berapa guru kalian di pondok ini? Setiap hari 4 5 pelajaran. 4 5 sama malamnya kan? Berapa pelajaran kalian dapatkan? Setiap pelajaran kalian nyatat berapa faedah? Guru kalian berapa banyak? Faedahnya kan pasti berbeda berbeda masing-masing punya ilmu yang berbeda-beda pengalaman yang berbeda berapa faedah jadi kalian kumpulkan ilmu guru kalian itu dalam satu buku kalian mah dibuat diri sendiri atau bahkan juga eh, ya bisa dicetak jangan jangan kalian katakan wah sudah banyak karangan tidak perlu pasti akan bermanfaat ya kadang-kadang ibaratnya orang kan berbeda be karangan orang juga disesuaikan dengan keadaannya di masing-masing zamannya jadi kalau misalnya kalian di zaman sekarang, kalian dengan karangan zamannya Imam Sawi, tentunya keadaannya berbeda. Jadi oleh karena itu banyak ukuran-ukuran yang kita tidak ke kenal, kalimat-kalimat yang tidak kenal. Kenapa? Adanya di zaman dulu. Sekarang sekarang nggak ada. Jadi artinya bab pentingnya juga untuk membuat karangan di zaman sekarang itu sangat penting. Ya, kalian yang mau tulis faedah apa, faedah. Nah, itulah yang dikatakan oleh ulama mengutip khor Makutip qar wa ma hufid far. makutip qar, apa yang ditulis akan lengket. makutip qar, apa yang ditulis akan leng akan lengket, akan tetap ada. Ya, kalau tulis. Kenapa? Karena suatu waktu kalian lupa, kalian bisa merocah kan ditulis. Kalian misalnya nanti suatu waktu kalian sudah berhenti di rumah. Ya Allah, anak lupa masalah ini ya. Gimana itu waktu itu belajar di pondok? Ya waktu itu belajar di pondok Ustadz lupa. Gimana ya? Apa di saat itu ya di saat itu apa kalian akan kembali wah anak mau balik ke pondok aja mondok lagi ya kan tidak mungkin. Tapi kalau kalian punya catatan kalian tinggal bu buka tinggal buka catatan dan alhamdulillah kalian akan dapat oh alhamdulillah anak semua pelajaran anak catat. Ya, itu faedahnya. Makutib khar wa mahufid. Par kalian Kadang-kadang kan seorang murid mengandalkan hafalannya. Oh, anak hafal tidak perlu dicatat. Ya, memang kadang-kadang seperti itu. Ini kadang-kadang tipu daya setan. Jadi kita ditipu oleh setan yang seakan-akan benar. Wah, tidak perlu buang-buang waktu asan buat baca kita waktunya daripada buat nulis. Kan sudah hafal itu ma'ruf sudah. Kita dibisiki seperti itu. Padahal kadang-kadang satu hari dua hari sudah sudah lupa. Padahal seakan-akan kemarin itu tidak akan lupa. Kok lupa? Nah, kalau lupa gimana? Ya sudah habis. Karena kita tidaknya tidak nyatet. Nah, oleh karena itu kalau kita nyatet kita bermanfaat suatu waktu kita lupa kita bisa murojaah dan sekaligus kita bisa memberi manfaat kepada orang lain sekaligus apalagi kalau bisa dicetak dan disebarkan kepada orang lain berapa ilmunya. Kalau kalian memberi manfaat dengan mengajar, ya kalian memberi manfaat kepada mereka selama kalian hidup. Kalian mati selesai kalian tidak bisa ngah. Kalian punya kitab, punya karangan, kalian mati tetap dibahas dibaca oleh orang. Itu bedanya. Ya, oleh karena itu kalian catat yang semangat untuk mencatat faedah-faedah sekaligus itu juga untuk membuat ilmu, e, waktu kalian itu padat untuk melakukan kebaikan. Oh, juh, anak tidak ada waktu, anak mau catat. Ini banyak kerjaan yang belum dicatat. Ya, kalau kalian tidak punya kerjaan itu, ini kadang-kadang habis makan malam, mau apa sekarangnya kok ini? Tidak ada kerjaan lagi nih, aduh. Ini majalah saja sudah. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu tandanya dia tidak eman dengan waktu. Karena nah itu karena juga tidak punya jadwal. Ya, kalau dia punya jadwal, maka setiap jadwal di situ tertulis melakukan ini jangan dilewati, jangan dilanggar. Nah, itu pentingnya buat jadwal. Oleh karena itu jadwal itu sangat penting buat kebaikan kalian dalam menuntut ilmu, buat kebaikan juga, kalian juga di akhir. Kalian tidak buang-buang waktu. Kalian eman waktu satu jam lewat buat muter-muter musola kan. Satu jam lewat hanya ngobrol dengan teman, tidak ada manfaatnya. Satu jam itu mahal apa enggak? Bisa kembali. Satu jam yang kemarin yang lewat tidak bisa kembali lagi. Kalau satu jam yang barusan lewat, alhamdulillah kita gunakan untuk bela belajar. Tapi satu jam kalau kita tidak gunakan untuk belajar, untuk majelis saja, kita akan menyesal di akhirat nanti. Ketika itu kita buka lemari kita, ya Allah kosong. Dari menyesalnya, andai kata di syiat itu orang masih bisa mati, dia mati. Karena menyesalnya. Tapi di situ tidak bisa mati lagi. Mati hanya sekali. Apalagi kalau diisi dengan yang tidak tidak yang bukan bu, bukan naudzubillahimin larik. Ya, oleh karena itu termasuk di sini dianjurkan seseorang murid bahkan Ibn Hajar mengatakan kalau zaman sekarang zamannya Ibn Hajar dulu itu wajib mencatat itu wah Bukan dianjurkan, tapi wajib murid itu mencatat faedah-faedah dari gurunya. Masalah-masalah. Itu wajib dicatat. Kenapa? Karena orang dulu mungkin hafalannya kuat. Orang dulu lengket. Kita sekarang tidak seperti orang orang dulu. Kita lupa, nggak tahu mau merojak kemana. Ya. Kemudian orang dulu himmahnya tinggi, semangatnya luar biasa. Kita ku kurang semangat, kurang himmah. Ya. Kalau kita ada ya, catatan kita akan lebih semangat untuk belajar belajar semangat untuk menelaah otomatis kan semangat untuk melakukan amalan otomatis kita terikat dengan niat kita rencana kita untuk membuat satu safina lah itu dinamakan safina dinamakan safi setiap murid minim punya safina punya buku catatan catatan faedah faedah ya kalian bisa bisa ustad punya buku faedah dalam nahu faedah dalam fikih faedah dalam hadis faedah dalam faraid berbeda-beda ya, kalian punya buku juga seperti itu, buku untuk pelajaran ini, pelajaran ini. kadim alaham aham Ya, kalian bukan semua ya, kalian tulis karena mungkin. Oleh karena itu mereka mengatakan uktub ahsan matasma. Uktub ahsan matasma. Tulislah yang paling baik daripada yang kalian dengar. Yang baik daripada yang kalian dengar tulis. Ahsan. Ya semuanya baik. Kalau tulis semuanya kan bisa. Tulisnya yang ter Baik, uktub ahsan matasma. Wahfad ahsan mataktu. Dan hafalkan yang terbaik daripada yang kalian tulis. Kalian tulis yang terbaik daripada yang kalian dengar. Setelah kalian tulis, kalian hafalkan yang terbaik daripada yang kalian warwi ahsan ma Dan kemudian riwayatkan kepada orang lain, sampaikan dan sebarkan kepada orang lain dari apa? Ahsan ma tahfad daripada apa yang terbaik daripada yang kalian bukan semua yang kalian hafal kalian berikan yang terbaik kalian berikan kepada orang lain sebarkan kepada orang lain uktub ahsan ma tasma wahfad ahsan ma taktub warwi ahsan ma jadikan kaidah ya, jadi apa yang terbaik khususnya zaman sekarang ini ilmu fikih ya kalhida kan ilmu fikih sekarang ini sudah seperti makanan pokok kita tidak bisa lepas daripada ilmu fikih Fikih, karena ilmu ada yang kedudukannya seperti makanan pokok, ada yang seperti ikan, lauk pauk, ada yang seperti ya tambahan aja, mm, ada yang seperti hanya pajangan aja kan gitu. Ya, ilmu juga begitu. Ada yang sangat penting, ada yang penting, ada yang biasa, ada yang kurang penting. Kalian kadem al-aham fal aham. Dahulukan yang penting dan yang terpenting. Dan yang terpenting termasuk adalah fi termasuk ilmu fikih. Ada zaman perlu kepada fikih ma'ubidallahu bisayin afdal min fikhin fitin. Tidaklah Allah SWT disembah dengan sesuatu yang paling afdal daripada ilmu fi wala mautu alimin fagihin fagihin alimin bihalalillah wa harami ahwan indallah min mauti alfi jahilin wala mautu alfi abidin ahwan indallah min mauti alimin basirin bihalalillah wa harami matinya orang yang ahli ibadah seribu orang di sisi Allah lebih ringan daripada matinya satu orang alim yang ngerti tentang ilmu halal dan ilmu ha ilmu halal dan ilmu haram ya tentunya ilmu fi yang jelaskan ada haram ada tidak ada halal ini sah ini tidak ya, ya oleh karena itu ya kita juga ya artinya ya, alhamdulillah kalian punya semangat untuk mengagungkan ilmu, punya semangat untuk mensiarkan, meluaskan, menyebarkan syiar Allah Subhanahu itu tidaklah lain kecuali karena kebaikan kalian. Oleh karena itu juga kalian tidaklah kalian melihat kepada ilmu itu kecuali ilmu itu berasal dari siapa? Berasal daripada Allah Subhanahu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya intinya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kalian melihat kepada mudarris, kepada kalian melihat kepada guru kalian anggaplah itu adalah naib an Rasulillah. Dan memang sesungguhnya seperti itu. Ya kan? Al ulama warasatul pak ahli warisnya para nabi. Jadi kalian melihat kepada guru yang mengajar kalian itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang menyebarkan il ilmunya, yang menyebarkan ilmunya. Kemudian ada yang mau bertanya atau ada yang mau berbicara? Kalau ada yang mau bicara, nah kasih mic-nya. Ustadz yang dengar. ada yang